Nah, <clears throat> wallahu alam bishawab. Baik, kita ke berikutnya. Kepada yang bawah, ada yang <clears throat> Sudah datang? Hah? Mana? Yang pernah pesankan? Kapan? Muka dimah dulu. Nah, Baik ya, insya Allah kita mulai. Masih juga berhubungan dengan akidah. Nah kita selalu juga kejar-kejaran dengan waktu. Kita tidak tahu ya, sampai kapan batas perjalanan kita di di muka bumi. pun mau setiap saat nah, sedang menunggu. Kemudian selain itu juga Israfil sudah menelan masukkan mulut trompet sangkakala itu di dalam mulutnya dan dia sudah menundukkan kepala menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak tahu kapan. Dan ini perkara tauhid bukan perkara yang ringan yang hanya bisa kita yang mudah untuk dibaca, dipelajari 15 30 menit, tidak. Sepanjang nafas kita, sepanjang kita hidup kita masih perlu memperhatikan masalah masalah tauhid ini hidup mati kita di dunia dan di akhirat, selamatan kita, kebahagiaan kita di dunia dan akhirat, nah tergantung pada tauhid tersebut. Nah, baik tauhidnya, yang lain-lain itu dianggap baik. Ya, akan di, di, diperhitungkan. Apalagi dalam hadis-hadis nanti akan kita baca. Bagaimana Allah menyatakan man Nam, ya bani Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khataya. Wa nam, thumma laki la yusla tusyriku bi syai'a ataituka biqurabiha maghfirah. Hadis kursi dihasankan oleh Syarbani dan yang lainnya juga. Nah, Allah menyatakan wahai Bani Adam, seandainya kamu bertemu denganku membawa datang kepadaku membawa dosa sepenuh bumi. Kemudian engkau bertemu denganku, la tusyriku bi dalam keadaan engkau tidak mempersekutukan dengan khusus sesuatu pun. La ataituka bi qurabiha maghfiratan. Aku datangkan kepadamu ampunan sepenuh bumi pula. Kenapa? Tauhid. Karena tahu, tahu. ini yang kita anggap. Apalagi nanti dalam bab-bab ada dorongan untuk kita betul betul memperhatikan masalah tauhid ini. Ya, suatu yang luar biasa yang Allah disebutkan oleh beliau berurut. Nah, yang sudah kita pelajari dalam salah satu usul. Yajib alaina ta'allumu arba'i masail. Al-ula al-ilmu apa yang dimaksud yang akan dipelajari dalam ilmu ini? Ma'rifatullah. Wa ma'rifatu din nabihi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'rifatu dinil Islam. Ini ilmu yang harus kita ketahui, yang harus yang wajib untuk kita pelajari tentang Allah, tentang Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan tentang agamanya. Nah, kemudian yang kedua, kewajiban yang kedua al-amal bihi. Beramal dengan ilmu, beramal dengan apa yang sudah kita pelajari. Yang ketiga mendakwahkannya. Yang keempat kita nah sabar menghadapi nah, cobaan kesulitan di dalam dakwah tersebut. Empat hal ini diurut oleh beliau nanti. Nah, ya setelah Anda mengetahui keutamaan tauhid, mengerti tentang tauhid, kemudian kemudian Anda tahu tentang keutamaan-keutamaannya, dilengkapi lagi dorongan-dorongan, kemudian ditunjuk di bentangkan lagi oleh beliau mesti nah ketika kamu mengetahui sudah mengetahui ini keutamaan tauhid harus kamu tumbuhkan rasa takut kepada lawannya khauf minasyir nah, kemudian nah, kamu mendakwakannya menerangkannya ya nah ini yang kita yang akan kita bahas dan ini yang akan kita yakni kita bawa dan Allah Rasulullah SAW menyebutkan juga man kan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah Siapa yang akhir kalamnya, ucapannya adalah la ilaha illallah, dia masuk masuk surga. Nah, tapi apakah mungkin? Bisakah kita mengucapkan la ilaha illallah itu membuat kita masuk dalam jannah atau bisa kita mengucapkan di akhir hayat? Nah, nah, ini yang kita teliti. Ini yang kita harus selalu perbaharui. Makanya sering kita yang di dalam majelis ini dalam pertemuan-pertemuan mengingatkan juga tentang sholat karena sholat itu tidak hanya semata-mata sebagai silah bainana wa bainallah tapi juga upaya kita mentajdid, memperbaharui, mereformasi Islam kita, iman kita dengan salat tersebut ada syahadat. Ya, ada syahadat, ada tasbih, ada doa, ada istighfar. Ya, masya Allah. Makanya di situ kita per, penting makanya ya ini mereka apalagi mereka memperbanyak salatnya. Setiap saat dia memperbaik memperbarui keislaman dan keimanan keimanannya. Setiap saat dia memperbarui tauhidnya. Nah, qala syekh rahimahullah al-muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatul muallif. Qala alhamdulillah segala puji hanya milik Allah. Nah, dengan semua perbuatannya, dengan semua keadaannya Allah lah yang dipuji. Nahmaduhu wa nasta'inuhu kita memuji Allah wa nasta'inuhu dan meminta pertolongannya wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih kita meminta ampunannya dan bertaubat kepadanya billahi min syururi anfusina wa min سيئات amalina dan kita berlindung kepada Allah dari keburukan, kejahatan, amalan-amalan ke jiwa kita, nafsu kita yang amaratun bisu. Nafsu kita senantiasa mengajak kita, mendorong kita, menyuruh kita kepada yang jelek. Nah, kita berlindung kepada nafsu kita jangan sampai kita di dan nah, dilepaskan oleh Allah kepada dia sehingga dia selalu mengajak kita kepada yang salah wa amalina dan kita berlindung pula kepada Allah dari kejelekan-kejelekan amalan kita di dunia dan di akhirat yang membuat rusaknya hati kemudian mengundang azab petaka mayyahdihillahu fala mudhillalah siapa yang Allah beri petunjuk maka tidak ada yang bisa menyesatkannya kalau Allah memberikan hidayah kepada seseorang walaupun seluruh dunia berusaha untuk menyelewengkan dia menyesatkan dia membelokkan dia dengan cara apapun tidak akan mampu nah Mungkin sementara dia mungkin tergelincir tapi dia akan kembali ke jalan Allah. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan siapa yang Allah sesatkan maka tidak ada satupun yang bisa memberinya petunjuk. Hatta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta Jibril alaihi salam. Tidak akan mungkin. Nah, Allah menyebutkan tentang nabinya sallallahu alaihi wasallam, "Innaka la tahdi man ahbabta." Engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kau cintai. Orangnya yang kau cintai itu atau orang yang lain yang kau inginkan mereka mendapatkan petunjuk, engkau tidak akan mampu. Betapa antusias Rasulullah masyarakat Quraisy, sepupu-sepupu beliau untuk dapatkan hidayah. Betapa antusias beliau supaya apamannya membelanya masuk ke dalam Islam, mengucapkan la ilaha illallah ternyata tidak mampu. Nah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang hak melainkan hanya Allah satu-satunya, tidak ada sekutu baginya dan saya bersaksi bahwa Muhammad SAW adalah hamba Allah dan rasulnya. Hamba Allah sehingga tidak layak tidak menerima rububiyah. Nah, hamba Allah karena beliau adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah hamba Allah karena beliau dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diatur, dikendalikan oleh Allah, diperintah dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Abdun yang merupakan kedudukan yang paling mulia yang dicintai oleh beliau. Wa rasuluh dan beliau adalah rasul Allah, utusan Allah, orang yang dipercaya oleh Allah, dipilih oleh Allah untuk membawa risalahnya, menyampaikan amanat apa yang diinginkan oleh Allah terhadap manusia Nah, apa yang dikehendaki oleh Allah dari manusia. Sehingga apa? Prinsip ini pengakuan pernasian bahwa beliau adalah utusan Allah wajib harus membenarkan semua yang datang dari beliau. Harus yang tidak boleh ditawar untuk menaati semua perintah beliau, menjauhi larangannya dan tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan contoh dari beliau. Ini konsekuensi pengakuan beliau adalah rasul. Sehingga tidak ada orang yang betul-betul mengucapkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pantas untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang menyalahi apa yang menjadi ajaran beliau. Tidak pernah beliau contohkan, tidak pernah beliau tuntunkan, tidak pernah beliau ajarkan. Nah, perlu dipertanyakan syahadat. Nah, pernyataan dia bahwa menjadi pengakuan dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul Rasulullah. Amma ba'd. <clears throat> Faqad sabaq an katabna ta'liqan latifan fi mawadi'a kitab fi mawadi'a kitab fi mawadi'a kitab tauhid li Syekh Islam Muhammad bin Abdul Wahhab qaddasallahu ruha. Nah, telah lewat kita membuat ta'liq yang ringan. Ya, beberapa tempat tentang kitab-kitab tauhid yang ditulis oleh Syekh Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Semoga Allah mensucikan rohnya. Fahasala fihi naf'un wa ma'unatun lil mustaghilin. Menghasilkan mendatangkan manfaat dan bantuan untuk orang-orang yang menyibukkan diri yang punya kesibukan. Wa musa'adah, bantuan juga pertolongan, dukungan lil muallimin untuk orang-orang yang mengajar, para pendidik, para pembina. Lima fihi karena di dalam kitab tersebut minat tafsilatin nafi'ah. Berisi rincian-rincian yang sangat bermanfaat. Ma'al wudhu hitam dengan kejelasan yang sempurna. Artinya mudah gamblang. Bagian nanti kita lihat. Watu bi'abimat ba'atil iman Pernah dicetak di Al-Imam, semana padat nusafuhu. Habis nusfahnya maka serati talab alaihi. Padahal banyak yang memin, meminta. Wada'at al-hajatu syadidah. Dan banyak betul-betul kajian mendesak kebutuhan ila i'adati tab'ihi wa nasyrihi. Untuk dicetak ulang dan disebarkan. Wa fi hadil marrah Nah, pada kesempatan ini badali tampak bagi saya an uqaddima amama dzalika muqaddimatan mukhtasarah Kelihat dilihat oleh ini saya memandang perlu untuk memberikan pengantar yang ringkas tahtawi ala mujmalat aqaid ahli sunnah yang berisi rangkuman akidah ahli sunnah fil usul baik itu dalam prinsip yang pokok wa dan yang mengiringinya fa aqulu musta'inan billah maka saya katakan di sini sambil minta pertolongan kepada Allah muqaddimah pengantar. Yastamil tashtamil mencakup ala safwati aqidati ahli sunnah intisari aqidah ahli sunnah wa kulasatiha dan rangkumannya al-mustamiddah minal kitabi was sunnah yang diambil dari Al-Quran dan sunnah. Nah, dulunya pernah pernah nggak ada, tapi kemudian beliau tambahkan merasa hmm, beliau pandang merasa ini merasa perlu kelihatannya perlu untuk pengantar supaya Nah, orang yang membaca punya pegangan, artinya juga menilai dirinya. Dia memiliki akidah al-sunnah atau tidak. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan atau mereka yang misalnya tidak sejalan, tidak seprinsip, berseberangan ataupun yakni tidak kenal dengan dakwah Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab bisa menilai apakah yang diajarkan yang diterangkan oleh beliau rahimahullah termasuk hal-hal yang mengada-ngada ataukah itu ada sumbernya di dalam Al-Qur'an dan jelas boleh adu argumentasi, gitu. Nah, silakan mengkritik, silakan lihat, silakan dengar. Kalau memang punya akal, memang punya pintar, bersikaplah jantan dan bersikaplah dan perwira sebagaimana dan nah, orang-orang dahulu. Sebagai contoh ya, artinya kisah yang masyhur bagaimana Islamnya Sa'ad bin Mu'adz dengan Usaid bin Hudair. Mereka marah ketika melihat Mus'ab bin Umair datang ke sana ya bersama As'ad bin Zurarah atau Barak bin eh, Barak bin Ma'rur. Nah, marah karena mereka mengira bahwa dua sahabat ini, terutama Mus'ab bin Umair, menyampaikan sesuatu yang menyebabkan perpecahan di kalangan orang-orang Aus dan Khazraj, penduduk Madinah. Nah, membodoh-bodohi orang yang yang rendah, kemudian mencela nenek moyang ataupun leluhur, menghina budaya leluhur. Nah, apa jawaban Mus'ab dalam ya, ini riwayat yang masyhur tentang mereka? Ya. Kalau Anda memang berkenan silahkan duduk, dengarkan. Kalau misalnya Anda kira-kira kira ada yang uh, sesuai, Anda terima. Kalau misalnya tidak berkenan, silakan Anda mengatakannya. Kemudian kami akan menghindari ataupun meninggalkan atau menjauhi apa yang tidak Anda perkenankan, artinya tidak Anda sukai. Ya. Kalau enam orang-orang yang hatinya jiwanya besar, dan memang artinya nah bukan orang yang kasar ya bukan orang yang arogan orang punya watak adil ya punya watak yang jujur lurus nah, Usaid bin Hudayr dan Sa'ad bin Mu'ad bergantian itu duduk mendengarkan oh bagus juga ya kamu adil kalau begitu ya artinya ya tidak masalah lah artinya kalau memang artinya tidak tidak di apa namanya menolak membantah dengan artinya nah, marah atau emosi ataupun yang lainnya. Nah, tapi memberikan nah, tawaran. Kalau Anda suka, ya kita teruskan, kami teruskan. Kalau Anda tidak mau, ya kami tinggalkan, kami berhenti. Ya sudah. Nah, ini nah, dengar. Duduk Usaid bin Hudair. Dengarkan Al-Qur'an, dengar dibacakan, diterangkan tentang Islam. Kok bagus? Sampai akhirnya keduanya masuk masuk Islam. Nah, nah seperti itu juga. Ya, Nah, kitab yang kita baca ini pernah dulu di nah beberapa puluh tahun yang lalu ada tolabah yang muncul ya di, di daerah India ya yang mengerti cerita itu. Nah, pulang ke kampungnya sebagai seorang mahasiswa yang pelajar mendengar nama Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab dicela, dijelek-jelekan, diinjak, dihinakan. Nah, ya, oleh gurunya. Dia berguru dengan orang tersebut atau dianggap sepuh di sana di kampungnya. Kemudian dia ambil kitab tauhid, dia buang bungkusnya, sampulnya, dia serahkan kepada sang kiai atau sang guru tuan guru ini tadi. Begitu dibaca terkagum-kagum. Nah, kiai atau syekh ini hebat buku ini, masya Allah tidak ada sedikit pun kecuali kalau Allah kalau Rasulullah. Kaget tak dan sampul nah, takjub. Kitab bagus ini. Kitab siapa ini? Ini kitab orang yang anda celah selama ini. Kitabnya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab. Karena kita termasuk jadi diantara salah seorang pembela. Nah, ini masuk dalam ini kisah ini diterangkan oleh para nah, ulama. Nah, nah seperti itu juga. Nah, coba yang nah mungkin ada yang apa namanya mungkin di, di mereka yang mendengar ya ataupun membaca itu seperti kata Imam Syafi'i memang. Man ada syai'an man ya. Man jahila syai'an ada. Kalau orang itu tidak tahu, dia akan memusuh, memusuhi. Nah, ungkapan kita yang sering apa? Tak kenal maka tak sah, tak sayang. Karena mereka tidak kenal dengan tauhid, tidak kenal dengan agamanya, jadi tidak sayang. Agamanya mudah dilecehkan orang, oh, dia sendiri juga tidak suka mempelajarinya, sekadarnya saja. Yang penting ada stempel dia muslim. Nah, coba kalau mereka betul-betul kenal Islam. Nah, betul-betul Islam itu mendarah daging dan dia betul-betul tidak rela dia setengah-setengah di dalam mempelajari Islam, bukan yang lain-lain, dirinya. baik, inilah beberapa di antara prinsip akidah intisar yang tidak ahlu sunnah. Wadalika annahum. Annahum yakni ahlu sunnah. Yu'minuna billah. Ahlu sunnah itu beriman kepada Allah. Nah, ahlu sunnah beriman kepada Allah. Ini rukun iman yang pertama yang diimani oleh ahlu sunnah. Mencakup mereka beriman tidak hanya kepada nah, ini kepada zat Allah itu ada. Tapi yang lainnya juga. Beriman Allah itu ada. Mereka mengimani rububiyah Allah bahwa Allah mencipta, bahwa Allah memberi rezeki, bahwa Allah mengatur alam semesta, bahwa Allah yang me, nah, memelihara isi alam ini. Ini keimanan mereka. Mereka mengimani pula bahwa Allah itu ya yang memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang maha sempurna. Tidak ada yang serupa dengannya sesuatu pun. Mereka juga mengimani bahwa Allah lah satu-satunya zat yang berhak untuk menerima ibadah yang hak. Tidak ada sesembahan yang hak melainkan Allah. Ini keimanan mereka. Keimanan ahlus sunnah. Nah, bahwa mereka beriman kepada Allah dengan iman yang mencakup empat hal ini beriman kepada wujud Allah, beriman kepada rububiyah Allah, beriman kepada asma wa sifat dan beriman kepada uluhiyah Allah. Nah, iman yang mengandung konsekuensi mereka tunduk kepada semua yang datang dari Allah. Itu iman mereka. Masuk akal ataupun tidak masuk akal. Sesuai dengan selera dan perasaan ataupun tidak sesuai dengan selera dan perasaan Bila itu datang dari Allah, mereka siap. Kalau itu perintah, mereka jalankan. Kalau itu larangan, mereka tinggalkan. Kalau itu berupa berita, mereka pasti membenarkan. Ini imannya ahli sunnah. Qala wa dan beriman kepada malaikat-malaikatnya. Baik yang mereka ketahui nama-namanya. Nah, tugas-tugasnya ataupun tidak. Mereka mengimani bahwa malaikat-malaikat ini adalah makhluk-makhluk Allah yang nyata dalam artian tercipta. Diciptakan oleh Allah dari cahaya. Punya zat yang tidak mungkin tertangkap oleh manusia. Artinya tidak mungkin bisa dilihat oleh manusia biasa. Kecuali dikehendaki ke Allah. Ya, mungkin para nabi sebagiannya atau apa para nabi tentu melihatnya ya nah kemudian ada orang-orang tertentu yang dipilih oleh Allah dari kalangan hambanya yang bukan nabi yang melihat wujud malaikat tersebut walau ketika dia menyaru atau menjelma sebagai nah menyerupai wujud yang lain ya seperti Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu itu pernah melihat Jibril dalam keadaan Jibril nah yakni dalam bentuk seorang laki-laki berbincang dengan Rasulullah SAW sementara ayahnya tidak tahu Abbas pernah ingin bicara kepada Nabi SAW nah tidak diacukan seperti tidak diacukan oleh Nabi. Dia merasa tidak dipedulikan oleh Nabi padahal itu adalah dia adalah paman Nabi. Saudara kandung Abdullah bin Abdul Muttalib. Subhanallah. Nah, agak muncul perasaan tidak enak. Kok aku tidak di Nah, ditanggapi oleh Rasulullah mau bicara. Nah, Abdullah bin Abbas menarik ayahnya. Rasulullah sedang bicara dengan seseorang. Hah? Kaget Abdul Nam. Abbas bin Abdul Muttalib kaget. Eh, setelah itu datang kepada Rasulullah, tadi kamu bicara dengan siapa? Katanya kata Abdullah bin Abbas, kamu bicara dengan seseorang. Iya. Kamu melihatnya kata Rasulullah kepada Abbas. Nah, itu Jibril. Nah, itu sebuah keutamaan. Alhamdulillah, apa Ummu Salamah juga pernah melihat datang Jibril kepada Rasulullah dalam bentuk Dihiyah Al-Kalbi, sahabat yang paling yang antara sahabat-sahabat yang paling ganteng di zaman di zaman itu. Nah, ada malaikat yang punya ini, apa? Ahlu sunnah mengimani bahwa malaikat-malaikat tersebut ada. Bukan sebagai sebuah yani unsur yang gaib dalam artian tidak bisa nah diketahui bukan sebagai sebuah makhluk lah. Misalnya apa kalau mereka yang tidak mengimani adanya malaikat itu menganggap bahwa malaikat itu kekuatan baik yang mendorong seorang untuk berbuat baik dalam di dalam dirinya. Itu malaikat katanya. Ini murid-muridnya Muhammad Abduh Ya, murid-muridnya Muhammad Abduh meyakini seperti itu. Nah, mereka mengingkari adanya malaikat padahal Allah jelas Alhamdulillah ladzi fatir samawati wa al wa ja'al wa ja'ilil malaikata rusulan uli ajnihatin matna wa thulatha wa ruba yazidum fi khalqihi khalqihi fi khalqihi ma yasha Nah, surat Fatir ayat pertama dan kedua itu Allah menyebutkan bahwa Allah menciptakan malaikat-malaikat. Mereka ada yang punya dua sayap, tiga, empat, ada yang lebih dari itu. 600 sah sayap Jibril alaihissalam. Nah, ada yang punya tugas, ya. nah menjaga neraka, ada yang meniupkan sangkakala, Jibril dan yang lain-lain. Nah, ini diimani oleh hal sunnah. Wa kutubihi dan mereka mengimani pula kitab-kitab Allah yang mereka ketahui namanya atau yang tidak mereka ketahui yang turun kepada nabi-nabi sebelumnya, Taurat, Injil, Zabur, Suhuf Musa, Ibrahim. Nah, mereka imani, kitab itu ada. Mereka meyakini dan mereka mengamalkannya, yani yang sampai kepada mereka itu Al-Qur'an. Mereka beramal dengan Al-Qur'an. Menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Al-Qur'an, mengharamkan apa yang diharamkan oleh Al-Qur'an, menjalankan perintah yang diperintahkan oleh Al-Quran dan menjauhi larangan ini larang oleh Al-Quran. Ini prinsip ahlu sunnah. Yang tidak sekedar mereka mengimaninya dan mereka senantiasa berusaha untuk membacanya dengan tadabbur. Nah, mengikuti semua petunjuk yang ada di dalam di dalamnya. Warusulihi dan beriman kepada rasul-rasulnya yang mereka ketahui nama-namanya disebutkan dalam Al-Quran ataupun tidak. Nah, bahwa keberadaan mereka ada mereka ini oleh Allah di dalam Al-Quran. Ada yang ulul azmi, ada yang tidak. Nah, tapi mereka semua adalah Rasul-Rasul Allah dan mereka mengimaninya dan mencintainya. Berwala kepada mereka. Wadnya nah, artinya membela tetap membela. Ya, dalam hal penghormatan, keimanan. Nah, tapi mereka mengikuti Rasul yang datang kepada mereka dalam hal ini adalah Rasul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ini keimanan berikutnya wal yaumil akhir. Ahlu sunnah mengimani adanya hari kemudian, hari yang tidak ada lagi hari setelah setelah itu di mana manusia akan dihidupkan kembali setelah matinya dan dihadapkan kepada nah, pahala dan siksa. Ada surga dan neraka. Ada timbangan. Ya, ada jembatan, ada jahanam. Nah. Wal qadari khairihi wa syarri dan mereka mengimani pula takdir Allah yang baiknya dan yang buruknya. Semua ini ada di dalam Al-Quran. Semua ini ada di dalam sunnah yang sahih. Ini prinsip iman. Ini yang diimani oleh ahli sunnah. Mama datang timuna minna. Apa yang kalian yakni memarahkan kepada ahlu sunnah salafiyun. Sehingga dituduh dengan wahabi. Ini keimanan kami. Rukun iman yang disebutkan dalam Al-Quran. Dalam sunnah yang sahih dari hadis Jibril. Ketika Jibril datang kepada Rasulullah SAW, akbirni anil iman, terangkan kepadaku tentang iman. Rasulullah mengatakan antuk mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarih. Ini yang kita kami imani. Ini yang diimani oleh ahli sunnah. Nah. Ya. Ada dalam Al-Quran. Coba terangkan. Mana yang salah dari keimanan kami? Apa kami menambah rukun iman atau mengurangi rukun iman? Tidak mengimani takdir? Apa kami tidak beriman kepada hari kemudian? Apa kami tidak beriman kepada Allah? Nah, ini prinsip keimanan ahlu ahlu sunnah. syadun ahlu sunnah bersaksi mempersaksikan Anallah huwa rabb al-ilahul ma'bud. Ada yang salah? Kami menyatakan bahwa ahlus itu menyatakan bahwa Allah itu adalah Rabbul ilahul ma'bud. Ada yang salah? Nah, Allah adalah Rabb yang menterbiah alam semesta ini dengan terbiah yang umum dan terbiah yang khusus. Terbiah yang umum dia menciptakan seluruh alam ini. Memberinya rezeki, mengatur, mengendalikan, memelihara, menghidupkan dan mematikan. Ini rububiyah Allah. Nah, al-ilah, dia adalah al-ilah. Ini keyakinan ahli sunnah bahwa Allah adalah al-ilahul ma'bud. Tempat bergantung. Yang disembah. Yang dituju dengan semua doa. Dengan semua ibadah Nah, nazar hanya untuk Allah. Nah, sedekah ataupun apa namanya? ya ini persembahan nah, sembelihan kurban atau enam atau ataukah makanan itu ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-ma'bud yang disembah, yang diserahkan kepadanya ibadah, sujud dan rukuk hanya kepada kepada Allah. Ini yang diyakini ahli sunnah. Nah, al-mutafarrid di kulli kamal yang satu-satunya menyandang semua sifat maha sempurna. Hanya Allah yang maha sempurna. Selain Allah tidak ada yang sempurna. Sehingga tidak layak untuk diberi peribadatan. Tidak layak untuk dipanggil dalam doa. Tidak layak untuk diberikan nazar. Diserahkan nazar kepadanya. Sembelihan. Allah satu-satunya menyandang semua kesifat maha sempurna. Faya'budunahu wahdah. Sehingga ahlu sunnah menyembah hanya Allah satu-satunya tidak beribadah kepada selain Allah, tidak menggantungkan harapannya kepada selain Allah, tidak berdoa kepada selain Allah, tidak minta syafaat kepada selain Allah, karena pemiliknya hanya Allah. Dia yang mempunyai kerajaan langit dan bumi. Semua yang ada di dalamnya itu milik Allah. Termasuk di dalamnya adalah syafaat. Mukhlisina lahuddin. Mereka menyembah Allah satu-satunya dalam keadaan sambil dalam keadaan mengikhlaskan ibadah itu hanya untuk Allah murni. Dalam keadaan senang mereka berdoa kepada Allah. Dalam keadaan sulit lebih-lebih. Bergantung hanya kepada kepada Allah. Sampai di sini. Nah, itu prinsip ahlu sunnah. Ini persaksian kita. Syahadat apa? Syahadat la ilaha illallah. Allah lah satu-satunya menyandang sifat maha sempurna. Tidak yang lain. Fayakulun. Maka mereka mengatakan. Inna Allah ahlu sunnah menyatakan bahwa sungguh Allah itu huwal khaliq, al-bari, al-musawwir, ar-razzaq, al-mu'ti, al-mani', al-mudabbir li jami'il umur. Ini prinsip yang diyakini oleh ahli sunnah bahwa Allah adalah pencipta, bahkan satu-satunya pencipta. Tidak ada pencipta selain Allah. Tidak ada pencipta selain Allah. Nah, Berarti hanya Allah yang mencipta. Selain itu adalah makhluk. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk. Jibril alaihissalam adalah makhluk. Abdul Qadir Jailani adalah makhluk. al Baik yang memberikan bentuk apa? Yang mewujudkan makhluk. Al-Musawir yang memberi bentuk dan rupa. Al razak yang maha memberi rezeki. Yang Al-Mu'ti yang maha pemberi. Al-Mani yang menahan pemberian. Al-Mudabbir yang mengatur. Li jami'il umur. Semua urusan. Ada selain Allah? Tidak. Ahlu sunnah mengakui hanya Allah. Ini prinsip. Dari persaksian mereka bahwa Allah adalah Rabb, Ilah, Al-Ma'bud. Mereka menyatakan Allah adalah satu-satunya pencipta. Allah satu-satunya mengatur alam semesta. Nanti akan kita dapatkan prinsip ini dijelaskan oleh beliau nanti dalam sebagai satu gambaran dalam surat Al-Saba. Surat Saba ayat 22-23 bagaimana Allah Subhanahu wa taala memangkas akar-akar kesyirikan yang digantungi oleh orang-orang kuburion, para musyrikin. Di zaman itu dan di zaman sampai kapanpun sampai kiamat. Allah menafikan yakni apa namanya disebutkan dalam ayat-ayat tersebut bagaimana Allah memutuskan menyatakan menampakkan kelemahan bahwa segala sesuatu selain Allah itu tidak layak untuk menjadi sesembahan, tidak layak untuk dipanggil dalam doanya ya fulan, ya fulan. Nah. Ya, قل lidu'ul الذين زعمتم من دون la لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في wa وما لهم fihi من min وما wa منهم من minhum min Nah, ayat ini kata para ulama dengan ayat berikutnya itu memangkas akar-akar kesyirikan yang jadi pegangan kaum musyrikin. Ini dari awal ini bisa kita katakan. Nah, mengungkapkan seperti itu. Allah menyatakan la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard. Mereka tidak memiliki kekuasaan sedikit pun di alam semesta ini. Kita katakan dengan prinsip ini bahwa Allah adalah Rob satu-satunya, bahwa Allah adalah pencipta satu-satunya. Dengan ayat itu, apakah mereka yang kamu seru selain Allah, yang kamu panggil dalam doa selain Allah, bertobat bersama Allah, baik itu para nabi, malaikat, syuhada, Nah, orang-orang soleh, wali-wali Allah. Mereka menguasai alam semesta. Mereka yang mencipta alam semesta ini secara terpisah, bukan Allah. Jawabnya tentu tidak. Allah sudah menafikan. Allah menyatakan mereka bukan penguasa. Atau kalian menganggap bahwa kalian orang-orang yang kalian seru itu. Orang-orang yang kalian panggil, kalian sebut-sebut di dalam doa. Malaikatnya, nabinya, orang-orang soleh, misal Abdul Qadir Jailani, Imam Syafi'i atau yang lainnya, kalian anggap punya andil, ikut serta di dalam mencipta alam semesta, mengatur alam semesta, kalau itu anggapan kalian, Allah pun membantah. Wa lahum, fihi min syirk. Mereka tidak punya andil dalam alam semesta ini. untuk mengatur alam semesta, mencipta. Atau kalian menganggap bahwa orang-orang yang kalian seru, orang yang kalian panggil, kalian sebut-sebut, dalam doa kalian minta pertolongan, minta syafaat, minta ini dan itu. Itu sebagai pembantu-pembantu Allah yang membantu Allah dalam mengatur mencipta alam semesta. Kalau itu kalian anggap Allah pun menafikan. Allah menyatakan wa ma lahu fi wa ma lahu minhum min zahir. Allah tidak membutuhkan bantuan mereka. Tidak butuh pertolongan mereka. Tinggal yang terakhir. Kalian menganggap barangkali Makhluk-makhluk yang kalian seru, kalian panggil dalam doa ini adalah orang-orang yang menjadi ajudan. Seperti ajudan dalam penyanyi pemerintahan yang menyampaikan hajat orang yang butuh kepada penguasa, pemerintah, pejabat tinggi. Seperti itukah? Nah, sehingga kalian menganggap bahwa nah Allah nggak tahu dengan keadaan makhluknya sehingga butuh ajudan yang akan memintakan mengajukan permohonan kalian kepada Allah. Allah pun menyatakan wala tanfa'u syafa'atu ilam min idni. Ya. ya. Tidak bermanfaat syafaat itu indah di sisi Allah kecuali orang-orang yang illa liman adinalah. Kecuali orang-orang yang diberi izin oleh Allah. Tidak serta-merta ternyata. Semuanya dipangkas, dimatikan oleh, diputuskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mulai dari yang besar sampai yang sekecil-kecilnya. Nah ini dengan prinsip, dengan keyakinan demikian itu kita tumbuhkan. Allah adalah yang mencipta Allah ada yang adalah yang memberi rezeki. Allah yang memberi, Allah yang menahan pemberian, Allah yang mengatur alam semesta, maka tidak ada lagi tempat untuk bergantung. Kalau keyakinan ini tertanam, nah, maka dia tidak akan mungkin berpaling kepada segala sesuatu selain Allah. Karena mereka tidak demikian sifatnya. Mereka bukan khalik, mereka bukan razik, mereka bukan mudabbir. Hmm, nah, sehingga tidak layak untuk dituju dengan doa. Nah, wallahu a'lam besar. Paham ini? Bisa? Baik, ini dulu mungkin. Kita tanamkan ini pada diri kita bahwa Allah adalah Khalik, bahwa Allah adalah Razzaq, Allah adalah Al-Mu'ti Al-Mani, Allah adalah Mudabbir li jamil umur. Semua urusan kita di tangan Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu. Wabidalika umirtu. Ilah mudah-mudahan bermanfaat. Setiap malam Hah? Setiap malam? Aduh. Satu. Hah? Hah? Setiap malam enggak? Nah, terserah antum. Ya. Kalau semangatnya antum, anda pun jadi siap insyaallah. Hah? <laughs> Tapi tidak jiting lah kalau bisa misalkan kita biar sama-sama di, di rumah bilang lagi ya. Nah. Apa? Siang malam? Enggak. Hah? Ini Nganggur satu orang aja atau perwakilan. Nah. Tidak berat ya? Insya Allah tidak berat kan? Tidak kan? Insyaallah nggak berat kan? Nah, apalagi ini artinya hal-hal yang sehari-hari kita dapatkan. Ya, ber, ber, mengalir dalam darah kita. Sehingga ini hanya diulang kita. Ya, mengulang. bukan satu yang berat. Nah, kita dibangkitkan lagi, diingatkan lagi. Oh, ternyata seperti ini yang harus kita. Ya. kalau antum siap insyaallah bismillah anak siapkan. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan ya, dan Allah jaga sehingga hatinya tidak terkeruhkan ya imannya tetap dipelihara oleh Allah sehingga apa namanya sama-sama kita nah, hati kita lapang menerimanya mudah yang menyampaikan mudah memberikan kemudian antum yang hadir juga mudah menerima dan mudah mengingatnya ini yang perlu kita nah kita kita perlukan kita sama-sama hadir dalam majelis itu dengan niat karena Allah dan membawa sehingga betul nah apa yang kita peroleh itu keluar dari sini betul manfaat, bukan jadi hujah alaina. Ya, jadi tidak menjadi hujah alasan bagi Allah. Kamu sudah tahu, kemudian kita nah, Wa'iyadzubillah. Nah ini yang kita harapkan mudah-mudahan Allah beri bimbingan dan insya Allah besok enggak masalah kita. Nah kita lanjutkan di jadwal-jadwal yakni yang ah, anak si jadwal. Kecuali kalau misalnya Rabu misal kalau tidak bisa hadir, ya kita tetap nah masuk mungkin ada wadawa setelah itu baru ini ya nah. ini bukan aklamasi ya tapi anda sepakat tidak ya, kalau tidak sepakat kita gandam tidak masalah nah, nah antum jangan suara antum kan nggak nggak aurat <laughs> kayak mengalahkan gadis pingitan <laughs> apa apa ya rejal nah. Hah? Ya? Sepakat? Nah, yang mana? Pak Jabir, Pak Jabir, mana Pak Jabir? Sepakat? Malam kita, Barisya, apa? Eh, lanjut. Ya, artinya setiap malam ada jadwal dua. Masuk kok. Gitu ya. Sahabat Nah, ini paling tidak juga memancing. Nah, aku mungkin capek-capek kerja sore, ya punya hair seperti itu, mudah-mudahan Allah beri barokah waktunya, tenaganya, pikirannya, ya Allah lindungi juga Allah peliharaannya diberikan berkah pula pada keluarga yang mendukung antum semua, ya. Nah, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi Muhammad